kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad wa laqad anzalna ilaika ayatin ayat-ayat Al-Quran bayinatin yang jelas yang nyata yang isinya benar benar-benar wahyu dari Allah yang menurunkan al-haqqul mubin. Wa ma yakfuru biha illa al Tidaklah akan mengingkari ayat-ayat tadi kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik akan mengingkari terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan itu terjadi pengingkaran itu. Kalau di dalam Al-Baqarah ini katakan Al-Fasikum dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 49-nya dikatakan وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا وَمَا يَجْحَدِ biha illa zalimun di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 49 Allah berfirman بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بل هو sebenarnya Al-Quran itu adalah ayatun bayinatun ayat-ayat yang jelas Ayat Al-Quran turunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bayinatun jelas nyata fi suduril ladina utul ilma yang ayat-ayat itu dihafalkan dihafalkan oleh orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah rasanya mustahil menghafalkan Al-Quran yang sekian banyak ayatnya, sekian tebalnya, tapi nyatanya semenjak zaman Rasulullah para sahabat menghafalkan. Sampai pada generasi zaman kita pun masih juga banyak menghafalkan ayat di bayinat, bahwa ayatun bayinat fi suduril ladina utul ilma. Dan anehnya tidak sulit asalkan mau menghafalkan saja. Dijanjikan oleh Allah bahwa walaqad yasarna al-Qur'ana dzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadikan dijadikan pelajaran Adakah yang mau mempelajarinya? Asalkan mau mempelajarinya, tidak ada sulitnya. Tidak pandang usia berapa saja. Empat kali Allah berfirman, Walakat yasarna Qur'ana lidzikri fa'almin muddakir. Pada surat 54 ayat 17. 22, 32, dan 40. Tadi kenyataannya benar dihafalkan oleh sekian banyak umat Islam. Tapi yang mengingkari juga tetap ada wa ma yajhadu bi ayatina illa tidak akan mengingkari kecuali orang-orang yang zalim. Nah, Al-Quran yang jelas itu tadi. Ayat bayinat juga menjelaskan jelas menjelaskan dalam surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 34-nya وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Kalau jadi Al-Baqarah ayat yang jelas di sini, yang jelas itu pun menjelaskan. Dan sungguh telah kami turunkan kepada kamu semua walaupun anjana ilaikum. Kepada Rasul, kemudian kepada kita semua. Ayat mubayyinatin. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Kepentingan, kebutuhan kita dalam hidup dunia sampai menuju ke akhir. Walaupun anzana alikum ayatun bayinat. Di samping itu isinya juga wa masalam minan ladina khalau min qablikum. Dan juga contoh-contoh dari orang-orang yang sebelum kita. Sebelum kamu semua itu disebutkan wa masalam minan ladina khalau min qablikum banyak contoh-contoh yang kita bisa ambil ibarat di dalam kehidupan kita ini dari orang-orang yang dahulu yang kita tidak menyaksikan wa mau'idatan lil muttaqin juga sekaligus Al-Quran mau'idatan lil muttaqin pelajaran mau itu jangan pelajaran bagi kita semua orang-orang yang muttaqi. Itulah apa namanya ayat 99 menyatakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat fama yakunu illal fasiqun. Kembali lagi menyinggung tentang keadaan orang-orang ahli kitab khususnya Yahudi di dalam ayat yang ke seratusnya ayat ini dijelaskan kepada kita supaya kita tidak seperti mereka mereka apa dikatakan awal kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum bal aktaruhum la yu'minun awal kullama ahadu ahadan dan mengapa mereka setiap mengikatkan janji Suatu janji mereka siap berjanji. Siap mengikatkan suatu perjanjian. Tapi, nada daun. Mereka mengingkarinya. Janji-janji, diajak berjanji, mau siap berjanji. Tapi nabadahu fariqum minhum. Sebagian mereka mengingkari. Bukan semua Yahudi mengingkari janji, oh bukan. Tapi Al-Quran menyatakan Nabadahu fariqum minhu. Sebagian mereka mengingkari janji Di Madinah dibuat suatu perjanjian bersama Untuk semua penduduk Madinah Di antara isinya tidak akan membantu Orang manapun juga yang memerangi penduduk Madinah tapi akhirnya mereka nabadahu mengingkari janji itu. Bahkan kebanyakan orang Yahudi tidak mau beriman. Jadi masih ada peluang sebagian orang Yahudi yang beriman. Nah, ini dalam ayat 100 mudah diingat jangan sampai kita itu menyalahi janji dikecam oleh Allah ada tiga hal. Rasulullah SAW menyatakan bahwa antara Muslim dan non-Muslim sama adalah janji yang harus ditepati. Dengan siapa saja janji, kalau kita siap berjanji, berarti siap untuk menepatinya. Walaupun perjanjian itu terikat dengan orang yang non muslim. Yang kedua, hadisnya Rasul, amanah. Amanah ini pun harus disampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Walaupun yang dititipi orang mukmin yang akan menerima bukan orang mukmin tetap harus disampaikan. Dan yang ketiga adalah ikatan keluarga ikatan anak dengan bapak tetap di dunia ini harus baik. Itu tiga hal. Jadi jangan sampai mengingkari janji seperti dipisahkan ayat 100 ini awakullama ahadu adan nabadahu mereka mengingkarinya maka orang-orang iman dinyatakan di dalam surat 5 ayat pertama pendek Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang yang beriman, tepatilah janji-janji itu. Jangan sampai mengingkari janji. Aufu bil uqud. Kemudian tentang amanat. Hadis-hadis yang kami bacakan oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim tapi dengan Al-Quran memerintahkan menepati janji surat lima ayat pertama tadi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Juga di dalam surat 17 ayat yang ke-34 kenapa sih janji harus ditepati? Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan. Dan tepatilah janji itu. Karena sukunya janji itu harus dipertanggung. Jawaban Mas Bulan dimintai bertanggung. Jawaban. Itulah. Sedangkan amanat disebutkan pada surat yang keempat An-Nisa ayat yang ke-58 Allah berfirman Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna bani ni'ma ya'idukum bi inna Allah kana sami'an basir Allah memerintahkan Anda semua, kamu semua antu adul Amanah dia supaya menyampaikan amanat-amanat itu kepada ahlinya, kepada yang berhak menerima amanat itu. Apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, antah mobil adli, supaya ditetapkan secara adil. Begitu juga ikatan keluarga anak dengan orang tua, orang tuanya sudah memaksakan anaknya untuk musyrik pun tetap itu adalah orang tua baik di dunia tidak boleh lantas oh itu sudah bukan orang tua lagi tetap itu orang tua di dalam surat Luqman surat 31 ayat 15 tegas Allah menyatakan apabila keduanya memaksa kamu wa injahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tubi'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun di situ jelas sekali bahwa jika Kedua orang tua itu memaksa kamu untuk musyrik. Yang kamu tidak ada ilmu padanya. Fala rumah. Jangan mentaati orang tua itu. Tapi wasa'iluhuma fitunya ma'rufah. Dan tetap kamu harus sahib rumah di dunia Harus tetap berhubungan sebagai keluarkan sebagai orang tua dan berbuat baiklah untuk di dunia. Itulah perintahnya Al-Quran. Nah, kita ikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Eh, lagi, jadi ayat 100 mudah diingat orang-orang Yahudi dikecam karena dia menyalahi mengingkari janji yang telah dibuat. Jangan sampai orang mukmin mengingkari janji. Itulah jadi termasuk tanda-tanda orang iman itu adalah selalu menepati janji. Orang munafik suka mengingkari janji. Kemudian pada ayat berikutnya tentang sikap orang Yahudi terhadap Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat 101 ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا maka tatkala datang kepada mereka walamma ja'ahum rasulun min indillah seorang rasul dari Allah yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqul lima ma'ahu membenarkan apa yang ada pada mereka membenarkan kitab-kitab Taurat yang menjadi pegangan Yahudi. Membenarkan. Jadi di dalam Taurat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan. Dan bahkan di dalam Al-Quran menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sifat-sifatnya dan keturunan siapa semuanya dari situ. Sehingga orang ahli kitab itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Tapi bagaimana setelah Nabi kita datang dengan menyampaikan Al-Quran, akhirnya mereka membuang kitab itu ke belakang punggungnya. Nabata fariqum minal ladina utul kitab. Sebagian daripada orang yang di Alkitab membuang kitab di belakang punggungnya. Loh kenapa membuang kitab di belakang punggung? Membuang itu bisa kemana saja. Tapi di situ dikatakan membuangnya ke belakang punggung. Supaya gak ingat lagi. Kalau dibuangnya ke depan, samping kanan, samping kiri kan masih kelihatan. Mudahnya mereka lupakan sepenuhnya tentang isi kitab yang menceritakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka buang jauh-jauh. Jangan sampai ada yang tahu. Itulah mereka. Padahal mereka sudah berjanji akan mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya beda. Pada surat Al-Imran, surat berikutnya juga ayat apa nama surat ketiga ayat yang ke 187 di sana mengisahkan sejalan dengan ayat yang ke 101 Allah berfirman Walaqad akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون Sungguh kami telah mengambil janji kepada orang-orang yang ditulis Alkitab. Allah telah mengambil janji. Wa laqad akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Orang yang ditulis Alkitab Allah mengambil janjinya. apa janjinya? Yang mereka menerima perjanjian itu. Latubayyinunnahu linnas. Sungguh akan menjelaskan kitab itu wala taktumuna yang isinya kitab tentang Nabi Muhammad dan tidak akan menyembunyikannya. Itulah janji yang sudah diambil. Semenjak awal sudah demikian. tak taktumuna. Tapi kenyataannya. Fanabaduhu wa ra'aduhi. Mereka membuat janji itu. Membuang isi kitab tentang Nabi Muhammad dan bahkan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka, mereka buang juga. Itu lagi itu. Karena wara'aduhi washtarau bihi tamanan kalila, Dan mereka menukarkan dengan harga yang murah maksudnya untuk kepentingan-kepentingan dunia. Jadi kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa dengan mudahnya mereka ubah untuk kepentingan waistarawi tamanan kalila, tapi sama ya setahun. Nah, itulah jadi mereka mengubah. Nah umat Islam atau Al-Quran tidak mungkin diubah. Dijaga oleh Allah. Al-Quran kan memang dijaga oleh Allah melalui umat Islam juga. Melalui apa namanya adalah lajnah pentasai dan lain-lainnya. Al-Quran memang begitu. Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Surat 15 ayat yang ke-9. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang menjaganya, yang menjaga Al-Quran Allah. Tapi lewat para penghafal, lewat lajnah pentasai dan itu seluruh dunia. Sehingga tidak ada jalan untuk mengubah Al-Quran. Akhirnya apa? Orang yang mengingkari Al-Quran bukan mengubah Al-Qurannya, tapi mereka menafsirkan disesuaikan dengan keinginan mereka, sesuaikan dengan hawa nafsunya, tidak mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh salafus soal dan para sahabat mereka ingin menyesuaikan. Merubah isinya tidak. Apa merubah kalimatnya tidak. Tapi isinya, penafsirannya mereka merubah. Ini terjadi juga. Tapi Alhamdulillah juga banyak yang menentang. Bahkan apa namanya sampai terjadi mereka satu tahun yang mengusulkan supaya ibadah haji itu diadakan dibagi-bagi tiap negara. Ada kelompok umat Islam, bahkan sumbernya dari Indonesia. Begitu mengusulkan ke pemerintah Arab Saudi supaya haji itu tidak pada hanya bulan jauh. hukumnya bukan tanggal 9 saja. Karena di Al-Quran kan Al-Hajju Asyurum maklumat haji itu adalah pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi kan begitu apa namanya surat Al-Baqarah 197 kan nah menurut kelompok ini Asyur maklumat itu adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi Al-Quran menyebutkan bulan itu ada 12 oleh karena itu haji ya 12 bulan. Supaya tidak terjadi kasus-kasus seperti yang sudah-sudah sampai makan korban. Nah, ini betul-betul sangat berani sekali mengusulkan apa namanya supaya haji di obat dasarnya itu lagi tidak bisa mengubah ayatnya tapi penafsirannya atau isinya mereka ubah sesuai dengan keinginannya sendiri. Ini Al-Quran memang dijamin oleh Allah. Tapi kitab-kitab yang lain tidak ada jaminan. Mengapa demikian? Karena memang Al-Quran akan berjalan berlaku sepanjang zaman sampai kiamat. Jadi tidak mungkin ada perubahan. Tapi kitab yang lain kalau tetap terjaga Nah, itu nanti kan orang akan butuhkan. Ini kan juga wahyu dan juga masih fit masih tidak ada perubahan begitu sehingga kenyataannya kitab selain Al-Quran tidak akan menemukan aslinya nah, itulah jadi Al-Quran Allah menurunkan laqad anzalna ilaika ayatin bayinat sudah jelas sekali isinya dan menjelaskan untuk kepentingan kita umat manusia ini sedangkan kitab yang lain mereka rubah dengan seenaknya sendiri nabadahu fari nabadah fari hukum ladina utul kitab mereka rubah sendiri isi kitab itu untuk kepentingan dunia mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi ilmu oleh Allah yang selalu bisa menjaga dengan menghafalkan Al-Quran walaupun tidak keseluruhannya. Paling tidak adalah untuk kepentingan kita sholat itu. Itulah. Jadi umat Islam mesti harus membaca, menghafal, mengulang, ulang juga tadabbur Al-Quran dan tadi menerapkan di dalam kehidupan kita ini. Baik, ada yang perlu sampaikan? Silakan jamnya masih ada waktu sedikit Pak. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa membaca, menghafalkan, mengulang-ulang, dan mengamalkan serta mentadabur al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.